warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala wa wala quwata illa billah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. al mushahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala. Dan kita masuk pada bahasan yang baru, prinsip yang baru di antara 96 prinsip yang akan kita bahas dan pagi ini kita akan menyebutkan satu bab tazkiyatullah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam Sahabah radhiyallahu anhum tazkiyah Allah dan rasulnya untuk para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an tazkiyah itu pengsucian. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan rekomendasi. Walaupun tentunya kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, rekomendasi adalah sebuah pernyataan entah itu dengan kata-kata atau tulisan yang menunjukkan kepada orang tertentu bahwasanya orang ini terpercaya. Jadi arti tazkiyah bisa diterjemahkan dengan rekomendasi bahasa kita. Tapi makna tazkiyah Allah, tazkiyah Rasulullah untuk para sahabat levelnya lebih tinggi daripada itu. Lebih tinggi daripada pernyataan entah itu perkataan atau tulisan bahwasanya orang ini terpercaya tazkiyah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an ini yang akan kita bahas Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata umat pertengahan, umat yang adil. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari, Al-wastu al-adlu. Wasat tengah pertengahan artinya adalah adil. Apa itu adil? Siapa itu orang yang adil? Definisi mudahnya adalah untuk kalau misalnya disebutkan kepada seorang perawi dia adalah perawi yang adil, maka perawi yang adil adalah perawi yang jauh dari syahwat, yang jauh dari syubhat. Makanya saya sebutkan tadi, kalau tazkiyah cuma diartikan dalam bahasa Indonesia rekomendasi, itu lebih kepada pernyataan entah itu dengan kata-kata atau tulisan yang membuktikan bahwasanya orang ini terpercaya. Para sahabat lebih dari terpercaya. Lebih tinggi daripada itu. Tapi okelah kita gunakan lafad atau kata tazkiyah dengan terjemahan rekomendasi, tapi maknanya lebih tinggi daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah jadikan kalian umat pertengahan, umat yang adil." Agar apa? Litakunu syuhada 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi atas manusia, atas amal manusia rata-rata para ulama tafsir ketika menyebutkan tentang potongan ini litakunu syuhada 'alan nas agar kalian menjadi saksi atas manusia yaitu atas amal manusia atas umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam sahih Bukhari disebutkan didatangkan Nabi Nuh alaihissalam kemudian beliau akan Allah tanya apakah kamu sudah menyampaikan risalahku jawab Nabi Nuh sudah kemudian didatangkan umat Nabi Nuh dan Allah bertanya apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian risalahku mereka menjawab tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang sampai kepada kami. Nah, tentunya ini bohong, sikap kurang ajar tentunya. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, siapa yang bisa menjadi saksimu bahwasanya kamu betul-betul sudah menyampaikan risalahku?" Apa jawab beliau? Muhammadun wa ummatuh. Yang akan menjadi saksi untuk saya bahwasanya saya telah sudah menyampaikan risalahmu ya Allah Muhammad Nabi kita SAW dan umatnya. Itulah di antara penafsiran para ulama dan rata-rata berputar di hadis tersebut tentang makna ini. Dan telah kami jadikan kalian dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan umat yang adil. Agar kalian menjadi saksi atas manusia, umat-umat terdahulu wa yakuna rasulu alaikum syahida dan rasul menjadi saksi atas amal kalian. Dan kalau kita kerucutkan kum pada firman Allah Subhanahu wa taala di sini ja'alna kum kami telah jadikan kalian para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Wa qala ta'ala tadi adalah surah Al-Baqarah 143. Kemudian Syekh menyebutkan di sini dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk segenap umat manusia. Kembali kalau kita kerucutkan maka kuntum di sini. Kalian di sini adalah para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Di awal Allah sebutkan mereka umat pertengahan, umat yang adil. Pada ayat ini Allah sebutkan mereka adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Ingat, bab bahasan kita adalah tazkiyah Allah dan Rasulnya terhadap para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Wan Abdullah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia qarni, generasiku, zamanku, aku dan semua orang yang hidup di zamanku. Siapa maksudnya? Para sahabat. Thummaladzina yalunahum kemudian yang berikutnya siapa? Tabi'in. Thummaladzina yalunahum kemudian yang berikutnya siapa? Tabi'ut tabi'in. Makanya al mushahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah. Ketika para ulama mendefinisikan as-salafus salih itu identik dengan tiga zaman ini. Tiga generasi yang diutamakan ini. Para sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad, murid-murid mereka, tabi'in, dan murid-murid ke bawah lagi, tabi'ut tabi'in. Apakah kemudian dalil ini menunjukkan bahwasanya setelah zaman mereka kemudian tidak baik? Ah, tentu tidak. Berkata Syekh bin Bas menerangkan hadis ini, kebaikan akan selalu ada, cuman akan selalu menyusut. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه atau منه minhu. Aqmaqal tidak datang kepada kalian satu zaman kata Nabi Muhammad kecuali yang berikutnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Tapi apakah kemudian menunjukkan bahwasanya kebaikan itu hilang? Tidak ada. Tapi akan berkurang. Semoga semua kita tergolong kepada yang sebagian yang tersisa itu insyaallah amin ya rabbal alamin. Pada hadis ini disebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa? Generasiku yaitu para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Kemudian wa qala al-Khatib al-Baghdadi tentunya dalam kitab Al-Kifayah bab ma jaa fi ta'jirillahi wa rasulihi lis-sahabah wa annahu la yuhtaju ila su'ali anhum wa innama yajibu fi man dunahum. Dalam kitab beliau Al-Kifayah Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan satu bab. Apa judul babnya? Bab yang menunjukkan akan keutamaan yakni para sahabat. Bab ma jaa fi ta'dilillahi wa rasulihi li sahabat. Bab yang membahas tentang ta'dilullah wa rasulih. Pernyataan Allah dan Rasulnya akan keadilan para sahabat. Karena perawi itu harus adil. Terjemahan mudahnya kita sebutkan tadi di awal. Yang namanya orang yang adil jauh dari syahwat, jauh dari syubhat. Orang-orang yang sangat kokoh imannya. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah menyebutkan salah satu bab, bab yang menerangkan tentang ta'dilullah wa rasuli Pernyataan dari Allah dan Rasulnya akan keadilan para sahabat. Wa annahu la yuhtaju ila su'ali anhum dan bahwasanya tidak dibutuhkan bertanya tentang mereka. Artinya para sahabat tidak perlu dipertanyakan keadilannya. wa inna ma yajibu fi man dunahum akan tetapi orang-orang yang di bawah para sahabat nah itu yang wajib untuk dipertanyakan tentangnya judul babnya saja sudah begitu bab yang menerangkan tentang pernyataan dari Allah dan Rasulnya akan adilnya para sahabat dan bahwasanya para sahabat nggak perlu ditanya keadilannya tapi yang wajib ditanya Apakah dia ajil, apakah dia yakni terpercaya, apakah dia jujur? Itu orang-orang yang di bawahnya, tabi'in ke bawah. Kata beliau, "Kullu hadithin ittasala isna ittasala isnaduhu baina man rawahu wa baina an sallallahu alaihi wasallam." lam yalzam al-amalu bihi illa ba'da thubuti adalati rijalih wa yajibun nadharu fi ahwalihim siwa as-sahabiyyu alladhi rafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam subhanallah perhatikan perkataan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi semua hadis yang sanatnya nyambung dari yang meriwayatkannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak harus mengamalkan hadis tersebut kecuali setelah bisa dipastikan akan keadilan para rijal ruwatnya. Wajib menolong fi ahwalim dan wajib untuk melihat keadaan mereka. Kuatkah hafalannya? Bagaimana muruahnya? Suka bohong enggak? suka bikin hadis palsu enggak? Misal. Saya ulang ya. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, semua hadis yang isnadnya sampai dari yang meriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak harus mengamalkan hadis tersebut kecuali setelah dipastikan keadilan para rijalnya kecuali setelah dipastikan akan keadilan para perawinya dan kemudian wajib lihat kondisi mereka. Lihat keadaan mereka. Siwa sahabiyun ladhi rafa'u ila rasul. Kecuali seorang sahabat yang mengangkat hadis tersebut sampai ke Rasul. Nggak perlu ditanya. Kecuali seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dia angkat hadis tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak perlu ditanya semua yang di bawah para sahabat mereka lah yang harus kemudian di cross check keadilannya ke yakni kondisinya lahum wa lahum kenapa ada pengecualian Kan kata Imam, semua hadis yang sanatnya nyambung dari yang meriwayatkan sampai Nabi Muhammad tidak harus diamalkan hadis tersebut kecuali setelah dipastikan keadilan perawinya dan juga dilihat kondisinya kecuali sahabat yang mengangkat hadis tersebut pada Nabi Muhammad itu nggak perlu di cross check Kenapa? Karena keadilan para sahabat itu telah tetap karena keadilan para sahabat telah maklum diketahui dengan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala akan keadilan mereka. Wa ikhbarihi an taharatihim karena keadilan para sahabat juga telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kesucian mereka wakhtiyarihi lahum fi nasil Quran. Dan kenapa kemudian para sahabat tidak perlu di cross check? Karena keadaan para sahabat eh, karena para sahabat telah Allah pilih untuk mendampingi Nabi Muhammad dan disebutkan Al-Qur'an. Ya jemaah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa seorang sahabat yang mengangkat hadis tersebut kepada Nabi Muhammad SAW tidak perlu kemudian di cross check karena Allah sudah menyatakan mereka ajil, orang yang jauh dari syahwat, orang yang jauh dari syubhat. Famin dalika qauluhu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Di antaranya pemberitaan yang telah tetap dan maklum semua kita tahu dari Al-Qur'an tentang keadaan para sahabat adalah firman Allah yang sudah kita baca tadi di awal kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan yang dilahirkan untuk segala umat manusia tidak sekonyong-konyong Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka lahirkan mereka di zaman itu memang orang-orang pilihan untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kemudian firman Allah yang lain juga kita bahas tadi di awal wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dan kami telah jadikan kalian umat pertengahan. Wasata kata Nabi Muhammad uh, al-wastu al-adl. Umat pertengahan artinya umat yang adil. Dan itu di antara karakteristik ahlu sunnah. Adil. Tidak berlebihan, tidak mengurangi. Tidak melampaui batas, tidak menistakan. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Wa hadzal lafdhu wa in kana 'amman fal muradu bil khas. Wa qila wa huwa Walaupun lafaz pada ayat ini umum kalian tapi yang dimaksudkan kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang dimaksudkan akan ayat ini adalah khusus. Kalian di situ sahabat. Wakila dan kemudian juga dikatakan wahwa waridun fi sahabah e, duna ghairihim. Bahwasanya ayat itu ada untuk sahabat, menerangkan mereka adalah sahabat dan bukan yang lainnya. Terlepas dari khilaf di kalangan para ulama, wallahu a'lam bishawab. Dan di antara pendapat Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya siapapun di antara kita yang kemudian ingin masuk dalam khitab Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas maka dia harus melakukan yang dilakukan para sahabat apa itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kalian memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf dan kalian melarang orang dari perbuatan yang mungkar umat apapun siapapun orangnya yang kemudian melakukan amalan para sahabat maka kalian umat terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian seperti biasa kita akan tutup dengan beberapa faedah. Fihi masail. Di dalam beberapa ayat dan juga hadis dan perkataan para imam tadi atau Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tadi ada beberapa masalah yang bisa kita ambil. Satu, al-ula wasatiyatu hadhihi al-ummah wa ajalatu atba'iha hatta saru syuhada ala a'malin nasi wa aqaijihim. Yang pertama adalah wasatiyah, sikap pertengahannya umat ini. Wa adalatu adba'iha dan keadilan para pengikutnya. Tidak berlebihan, tidak mengurangi. Tidak gulu melampaui batas, tidak juga kemudian menistakan wa adalatu atba'iha dan keadilan para pengikutnya adil jauh dari syahwat jauh dari syubhat sifat yang harus ada pada seorang perawi siapapun di antara kita kalau kemudian membahas tentang definisi hadis mungkin di antaranya hadis sahih apa awalnya marahu adlun hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil nah harus ada pada seorang rawi. Wallahu a'lam bishawab. Hatta saru syuhada ala nas hingga mereka kemudian menjadi saksi untuk amal atau amal-amal manusia orang-orang terdahulu, generasi terdahulu dan juga menjadi saksi atas akidah mereka. Contohnya kita umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk kita kalau kita sudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bisawab afaniyatu yang kedua khairiyatu al ummah wa tafdiluha an sa'iril umam wa sahabatu ahakku hadhihi al-ummati bihadal wasf khairiyatu hadil ummah, baiknya umat ini. Wa tafdiluha ala sairil umam dan diutamakannya umat ini dibandingkan umat yang lain. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Sabda Nabi Muhammad, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari yang kita terangkan tadi khairiyatu hadhil ummah wa tafdiluha ala sairil umam. Baiknya umat ini dan diutamakannya umat ini dibandingkan umat-umat yang lain. Dan kita umat yang terakhir, tidak ada lagi umat setelah kita karena setelah ini adalah kiamat. sahabah ahakku hadhil ummah bihadhal wasuf Dan para sahabat itu adalah generasi yang paling berhak untuk mendapatkan sifat ini baik, ajil, terbaik, terpilih, lebih utama. Maka para sahabat dari keumuman umat Nabi Muhammad SAW adalah yang paling berhak untuk mendapatkan sifat ini dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. al yang ketiga. Bayanu khairiyati sahabati radhiyallahu anhum wa annaha 'ammah fi abwabil khairi li itlaqil hadis. Ada keterangan dari firman dan juga sabda yang sudah kita baca tadi akan baiknya para sahabat. Dan bahwasanya kebaikan mereka itu umum dalam semua bab. Karena kemutlakan sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi karni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullah yang jami'an. Umum. Jadi kebaikan mereka mencakup segala hal. Para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihim jami'an. Kenali mereka. Pelajari mereka. Dan dalam semua kitab hadis mesti ada di pojok-pojok di akhir mesti ada pembahasan tentang tentunya syama'il Muhammadiyah tentang Nabi kita Muhammad SAW lebih detail berikutnya mesti kemudian adalah keutamaan para sahabat kata Abdullah bin Mas'ud kenali mereka ikuti jejak mereka fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim karena sesungguhnya mereka para sahabat Nabi Muhammad di atas petunjuk yang lurus ikuti mereka yang ingin menjadikan satu generasi sebagai panutan dia, jadikan para sahabat Nabi Muhammad panutan kita. Karena mereka umat terbaik, mereka adalah umat yang paling pantas untuk memiliki sifat generasi terbaik. Kemudian arwabiatu yang keempat. As-sahaba ahaqqun nasi wa aulahum biwasfil wasatiyati wal khairiyah. فعليهم نزلت الآيات وهم المخاطبون بها أصالة وأما من جاء بعدهم واتبعهم فيلحقهم تبعا فإذا tab'a yang keempat para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an orang-orang yang bertemu Nabi Muhammad beriman kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hidup tentunya dan meninggal di atas iman. Itulah definisi sahabat. Para sahabat adalah manusia yang paling berhak, manusia yang paling utama untuk memiliki sifat al-wasatiyah wal khairiyah, umat pertengahan, umat yang adil, umat yang baik. Para sahabat adalah umat yang paling berhak menyandang atau disematkan kepada mereka yakni sifat tersebut umat terbaik, umat yang adil, umat pertengahan. Kenapa? Karena atas mereka lah kemudian ayat-ayat Allah turun. Mereka lah orang-orang yang kepadanya Allah Subhanahu wa taala melayangkan khitab Al-Qur'an asalatan. Sejak awal firman Allah Subhanahu wa taala khitabnya untuk mereka. Ayat turun kepada mereka. Itulah kenapa kemudian mereka adalah umat atau generasi yang paling berhak untuk disematkan kepadanya kebaikan. Disematkan kepadanya keadilan. Umat pertengahan, umat terbaik para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi Alim jami'an. Kepada mereka ayat Allah turun bahkan sejak awal memang khitab Allah untuk mereka. Nah, tentunya kemudian ibrah umum untuk segenap kaum muslimin wa amma man jaa ba'dahum wattaba'ahum fayulhikuhum tab'an maka sedangkan siapapun orang yang datang setelah zaman mereka mengikuti mereka maka mereka pun mengikuti keutamaan yang mereka miliki maka ikuti para sahabat al-khamisah yang kelima annahum in kanu khairun nas lazim annahum in kanu khairun nas lazima ittiba'uhum bahwasanya jika mereka adalah umat yang terbaik maka lazim maka harus maka wajib mengikuti para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihi wasallam. karena mereka umat terbaik maka ikuti umat yang terbaik ikuti generasi yang terbaik yang mereka tidak lakukan jangan lakukan yang mereka lakukan, lakukan. Makanya ada satu kaidah muhimmah, kaidah yang penting. Kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakuna al-yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat, maka hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sebuah perkara itu baik, Manusia menganggapnya baik. Manusia menganggapnya adalah sebuah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cek tiga hal. Adakah perintah Allahnya? Tidak. Adakah perintah Nabi Muhammadnya? Tidak. Adakah salah seorang sahabat yang melakukan? Jika tiga-tiganya tidak ada, yakinlah bahwasanya amal tersebut diada-adakan. Yakinlah bahwasanya amal tersebut tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad saw Kenapa? Karena kalau itu baik, maka niscaya para sahabat tidak pernah akan terlewat dari kebaikan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam yang terakhir, tahdid mafhumul wasatiyah wa annaha tariqus salafi wa ma kana alaihi sahabah radhiyallahu anhum. Pembatasan pemahaman al-wasatiyah, umat pertengahan. Umat tengah-tengah. Umat yang ajil Pembatasan paham al-wasatiyah bahwasanya yang namanya al-wasatiyah adalah Tariqus salaf wa ma kana alaihi sahabah. Jalannya salafus salih jalan yang ditapaki para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi Wasallam. makanya kita sebutkan di awal-awal pertemuan bahkan bahwasanya sebagian para ulama mendefinisikan ketika disebutkan salaf itu identik dengan sahabat saja. Ya. Jadi pembatasan pemahaman al-wasatiyah umat percengahan, umat yang adil. Itu adalah tarikus salaf jalan salafus saleh dan jalan yang ditapaki oleh para sahabat Nabi Muhammad ridwanullah yang jami'an karena peninggal Nabi Muhammad mereka yang paling faham akan syariat ini. Makanya Imran bin Husain berkata kala itu, "Ai kaum khudhu anna fa in lam taf'alu la tadillun." Hai segenap umat, hai segenap audiens kala itu kata beliau. Khudhu anna, ambillah dari kami. Maksudnya belajarlah Al-Qur'an, belajarlah sabda Nabi Muhammad dari kami, siapa para sahabat. Karena sesungguhnya kalian demi Allah jika tidak melakukan nuntut agama ini, belajar agama Allah ini, firman Allah ini, sabda Nabi Muhammad ini, bukan dari mereka, bukan dengan cara paham mereka, la tadillunna kalian pasti sesat. Maka barometer pemahaman itu ada pada mereka. Maka pahamilah firman Allah. Pahamilah sabda Nabi Muhammad dengan paham para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan. mudah bermanfaat salah dan khilaf. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan yakni bab ini tazkiyah Allah, rekomendasi Allah dan Rasul untuk para sahabat jelas untuk kita yang menerangkan akan keutamaan para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an.